di antara alasan mereka menolak bahwa Quran itu kalamullah dan menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk diciptakan oleh Allah di antara alasan mereka adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'in, menciptakan segala sesuatu. Bukankah Al-Qur'an itu sesuatu? Berarti Allah juga menciptakan Al-Qur'an kata mereka. Allah bukan berbicara, tetapi Allah menciptakan pembicaraan. Sudah dibantah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwasanya makna kul kul syai segala sesuatu itu tentunya sesuai dengan karinah-karinahnya. Bahwasanya kalimat kul fi kulli mawdi'in bihasbihi. Kalimat kul itu pada setiap konteks kalimat sesuai dengan keadaan kalimatnya, sesuai dengan tanda-tandanya dan karinah-karinahnya. Sebagaimana dalam ayat tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fasbahu la yura illa masakinuhum. Allah katakan datangnya angin mengadap mereka kaum 'ad. <laughs> Allah katakan tudammiru kulla syai'in. Membinasakan segala sesuatu dengan perintah Allah. Lihat pakai kalimat kul. Tudammiru kulla syai'. Membinasakan, menghancurkan segala sesuatu. Tetapi Allah katakan selanjutnya, faasbahu la yura illa masakinuhum. Hingga jadilah mereka tidak terlihat tidak tampak pada mereka kecuali rumah-rumahnya. Artinya rumah mereka tidak hancur. Berarti apa makna kul di sana? Apakah semua syai hancur? Ternyata tidak. Bumi yang dipijak tidak hancur, gunung-gunung tidak hancur, bahkan jangankan gunung-gunung, rumah-rumah mereka tidak hancur. Tapi Allah sebutkan dengan kalimat tudammiru kulla syai'in. Menghancurkan segala sesuatu. Sesuai dengan pembicaraannya. Kalau pembicaraannya tentang adab kepada kaum 'ad, maka tudan mirukulla syai' dihancurkan segala sesuatu pada mereka, yakni kaum 'ad tersebut dengan apa-apa yang ada pada mereka kecuali rumah-rumahnya. Sehingga tentunya maklum kalau dikatakan Allahu khaliqu kulli syai'in Allah menciptakan segala sesuatu, tentunya segala sesuatu selain Allah dan sifat-sifatnya. Selain Allah dan nama-namanya selain Allah dan pembicaraannya kan begitu sehingga tidak termasuk dalam ayat ini kita lihat selanjutnya ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi wal muradu min qawlihi ta'ala khaliqu kulli syai' ay kulli syai'in ay kullu syai'in makhluqun wa kullu mawjudin fa huwa makhluq mana ayat khaliqu kulli syai' Allah menciptakan segala sesuatu adalah kullu syai'in makhluq Berarti segala sesuatu adalah makhluk. Wa kullu mawjud Allah fahuwa makhluk. Dan semua yang ada selain Allah maka itu makhluk. Fadakhala fi hadzal umum af'al al-ibad hatman. Dan tentunya termasuk di dalam ayat ini adalah perbuatan-perbuatan para hamba. Itu juga diciptakan. Lihat anehnya Mu'tazilah. Ketika mengatakan Quran itu makhluk memakai ayat kullu syai'in atau dikatakan khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Memakai ayat itu untuk menunjukkan bahwa Quran adalah makhluk. Padahal dengan ayat itu <laughs> berarti perbuatan-perbuatan para hamba juga diciptakan. Karena Allah menyatakan khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu kalau segala sesuatu termasuk para hamba dan perbuatan-perbuatan hamba. Iya kan? Berarti perbuatan-perbuatan hamba ditakdirkan, diciptakan oleh Allah. Tetapi justru Mu'tazilah menentang bahwa perbuatan para hamba itu diciptakan. Kata mereka Allah tidak menciptakan perbuatan para hamba. Dan mengingkari takdir, mengingkari qada wal qadar. Inilah kontradiksinya aliran sesat Mu'tazilah, aliran bodoh Mu'tazilah. Saya tegaskan aliran bodoh, kadang-kadang mereka itu merasa mereka paling cerdas di dunia. Dan seringkali mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang paling akil, orang yang paling berakal. Jangan seperti mereka ahlus sunnah, jumud, hanya pokoknya apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata Quran, apa kata hadis. Otaknya nggak dipakai, jumut mereka, dungu mereka. Padahal mereka sungguh terlihat dungunya dalam menafsirkan ayat ini. Ketika mengatakan khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu, malah disampaikannya atau diseretnya kepada berarti Al-Qur'an juga merupakan ciptaan Allah karena Allah menciptakan segala sesuatu. Padahal Al-Qur'an berisi kalamullah. Kalamullah berarti sesuatu yang berkait dengan Allah yaitu sifat-sifat Allah. Orang yang cerdas pasti akan berkata maknanya adalah sesuatu selain Allah dan sifat-sifatnya itu makhluk. Kalau Allah dan sifat-sifatnya jelas itu khalik yang menciptakan. Sebaliknya Mu'tazilah justru tidak memahami bahwa ayat itu tentunya tercakup di dalamnya perbuatan-perbuatan para hamba. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan-perbuatan hamba diciptakan. Maka kita makhluk. Perbuatan kita makhluk, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru Mu'tazilah nggak paham seperti itu. <laughs> Dungunya mereka, bodohnya mereka, kontradiksinya mereka. Walam yadkhul fil umumil khaliq ta'ala karena perbuatan para hamba tidak berkait dengan Allah, bukan sifat-sifat Allah, bukan nama-nama Allah, maka berarti makhluk. Termasuk dalam ayat tadi, kulli syai, Allah ciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan hamba. Yadkhul fil umumil khaliq ta'ala wa sifatihi laysat ghairuhu. Liannahu subhanahu wa ta'ala huwal mawsuf bi sifatil kamal. Karena Allah Subhanahu wa taala tersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wa sifatuhu mulazimatun lidatihi al-muqaddasah. Dan sifat-sifat Allah tentunya berkait erat tidak terpisahkan dengan zat Allah yang maha suci. La yatasawwar infisal sifatihi anhu tidak tergambar sama sekali terpisahnya sifat Allah dari zat Allah, nggak tergambar sama sekali ini bagi orang-orang yang cerdas kecuali orang-orang yang dungu seperti Mu'tazilah. Ikhwan bin A'azakullah sekarang kita lihat. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha tinggi, apakah kemuliaannya makhluk? Enggak ada yang berkata begitu kecuali orang dungu. Yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa taala maha melihat, apakah penglihatan Allah makhluk? Tidak ada yang mengatakan demikian orang cerdas. Gak ada yang mengatakan orang yang demikian orang-orang yang masih punya akal sehat. Ya. Kecuali orang yang dungu, orang yang dalam keadaan gila. Ya. Demikian pula Allah berbicara. Apakah berarti pembicaraan Allah makhluk? Ya. Dan Allah Subhanahu menciptakan pembicaraan. Sama dengan yang sebelumnya sesungguhnya. Karena penglihatan juga sifat Allah, pembicaraan juga sifat Allah. Allah memiliki sifat berbicara, Allah memiliki sifat melihat, Allah memiliki sifat mendengar. Kalau engkau dan kalian wahai Mu'tazilah menyatakan bahwa Allah menciptakan pembicaraan dan pembicaraan bukan sifat Allah tetapi makhluk, maka kamu akan berkata seperti itu juga, itu konsekuensinya. Kamu akan berkata yang sama pada penglihatan, pada pendengaran dan lain-lainnya dari sifat Allah. Berarti Allah menciptakan kemuliaannya, Allah menciptakan pendengarannya, Allah menciptakan uh, penglihatannya. Ini sungguh keyakinan orang-orang dungu. Maka mereka bukan golongan yang menggunakan akal, tapi golongan yang dungu dalam menggunakan akal. La yutasawwar infasal sifatihi anhu karena tidak terbayangkan secara akal sehat terpisahnya sifat dari zat. Kama taqaddama al-isyarah ila hadzal ma'na. Sebagaimana sudah pernah diisyaratkan kepada makna yang seperti ini. Inda qawlihi ketika menerangkan ucapan Allah, zala qadiman bi sifatihi qabla khalqihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala terus menerus sejak dahulu kala memiliki sifat-sifat tersebut sebelum menciptakannya. Ini sebelum Allah menciptakan apapun, Allah sudah memiliki sifat maha pencipta. Walaupun belum menciptakan. Karena sifat itu ada pada dirinya. Kemampuan itu ada pada dirinya. Kekuasaan untuk menciptakan ada pada Allah SWT. Walaupun belum menciptakan apapun. Adapun Mu'tazilah kembali menunjukkan kebodohannya. Mereka berkata bahwa Allah tidak dikatakan pencipta sampai menciptakan. Baru dikatakan pencipta katanya. Sebelumnya tidak dikatakan pencipta. Ini kebodohan mereka. Kalau sifat maha pencipta itu sudah ada walaupun Allah belum menciptakan dan belum menghendaki untuk menciptakan apapun. Karena sifat fi'liyah, sifat yang berkait dengan fi'il Allah, itu berkait dengan iradah. Kalau Allah kehendaki, Allah kerjakan. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak kerjakan. Maka sifat penciptaan, Allah maha pencipta, dan Allah bisa menciptakan kapan saja sekehendaknya. Kalau Allah mau menciptakan, maka Allah ciptakan. Kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak menciptakan. Tetapi sifat kemampuan untuk menciptakan tetap ada pada dirinya. Dan sama seperti ini dalam pembahasan Al-Kalam. Allah memiliki sifat pembicaraan. Allah maha berkuasa, maha bisa untuk berbicara. Tetapi berkait dengan irada, Kalau Allah kehendaki Allah berbicara, berbicara. Kalau Allah tidak menghendakinya untuk berbicara, Allah tidak berbicara. Berarti bukan maknanya Allah memiliki sifat berbicara, artinya Allah berbicara terus bukan. Tetapi Allah Maha Kuasa untuk berbicara kapanpun dikehendakinya. Kapanpun Allah mau. Maka ikhwanimina azakumullah. Sebagaimana dikatakan sebelum pembicaraan. Sebagaimana dikatakan sebelum penciptaan Allah sudah memiliki sifat maha pencipta. Demikian pula sebelum Allah menurunkan Al-Quran. Sebelum Allah subhanahu wa mengajak bicara Musa. Alaihi salam. Allah sudah memiliki sifat al-kalam. Allah sudah memiliki sifat maha berbicara. Ikhwanibidina'azakumullah. Dan tentunya kita yakini tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama seperti pembicaraan makhluk. Qala dikatakan faida kana qauluhu ta'ala khaliqu kulli syai'in makhluqan la yasah an yakuna dalilan. Faida kana qauluhu kalau ternyata kata mereka kalimat khaliqu kulli syai' sendiri itu makhluk. Dalil yang tadi mereka pakai. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan khaliqu kulli Allah menciptakan segala sesuatu. Berarti Quran juga makhluk. Kita jawab. Kalau kamu memakai ayat itu. Dan kamu anggap ayat itu makhluk. Berarti tidak bisa jadi dalil. Bodoh kamu. Iya kan? Bisakah ucapan makhluk jadi dalil? Tidak bisa. Apakah bisa ucapan makhluk-makhluk jadi hujah? Tidak bisa. Maka kalau khaliqu kulli syai itu adalah makhluk, sedangkan makhluk itu tidak ada yang sempurna, maka berarti kamu berdalil dengan ayat tadi khaliqu kulli syai la yasih an yakuna dalilan, berarti tidak sah untuk dijadikan sebagai dalil. Kenapa kita menganggap sah untuk memakai ayat-ayat sebagai dalil? Karena itu ucapan-ucapan Allah, kan begitu. Kenapa kalau sudah ada kalau Allah taala? Kenapa kalau sudah ayat Allah taala atau sudah kalimat dalam Al-Qur'an dikatakan itu sudah menjadi hujah yang kata'iyah. hujah yang sangat tegas. Kenapa? Karena ayat-ayat tersebut ucapan Allah. Karena ayat-ayat tersebut pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatakannya, Allah yang mengucapkannya, maka jadi hujjah. Kalau menurut kalian wahai Mu'tazilah, bahwa kata-kata dalam Al-Qur'an itu bukan ucapan Allah, tapi makhluk Allah, berarti sama dengan makhluk-makhluk ini, sama dengan bukumu, sama dengan catatan harianmu, sama dengan ocehan-ocehan orang bodoh, maka berarti bukan hujjah sama sekali. Ini bodoh yang sangat bodoh. Maka gugur Anggapan mereka bahwa diri mereka itu aliran cerdas. Itu gugur. Terbukti itu adalah aliran bodoh, aliran dungu. Mereka selalu membanggakan diri mereka. Sombong, ujub. Bahwa aliran mereka aliran kecerdasan. Katanya. Yang memberantas kedunguan dan kejumudan. Sementara ini selama ini bertahun-tahun kita hanya dungu dan jumut tidak cerdas. Maka sekarang bangkitlah kecerdasan, bangkitlah akal. Mari kita pakai akal kita. Jangan seperti kemarin hanya nurut saja dengan Quran dan Sunnah. Ngikut saja. Sekarang kita harus jeli. Kita harus cerdas kata mereka. Kemudian diajarkan pemikiran Mu'tazilah. Ternyata terbalik. Justru kemarin para ulama para salafus saleh orang-orang yang jenius dan cerdas, ngerti posisi mereka di mana. Dan mereka merasa bahwa mereka adalah manusia biasa, sedangkan Al-Qur'an ucapan Allah dan hadis ucapan Rasulullah, maka ayat dan Quran, Quran dan hadis adalah hujah yang qat'iyah yang mereka ikuti. Tetapi dengan munculnya pemikiran Mu'tazilah justru jadi bodoh. Diajarkan kebodohan bahwa Quran itu ocehan manusia biasa katanya. Sama seperti ucapan musyrikin jahiliyah. Bahwa Al-Quran ini makhluk. Kalau makhluk berarti sama dengan buku saya di rumah. Sama dengan bukunya Darmo Gandul. Apa bedanya? Sama-sama makhluk. kaum muslimin yang saya hormati. Amma istidlaluhum biqaulihi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Adapun pendalilan mereka yang kedua, mereka berdalil lagi dengan Qur'anan Arabiyan. Dalam Al-Qur'an dikatakan Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Kami menjadikan Quran ini berbahasa Arab. Kata mereka, tidak mungkin. Kalau ucapan Allah kemudian bahasa Arab katanya. Berarti itu jelas bukan ucapan Allah Taala. Fama afsadahu min istidlal. Maka kita katakan alasan mereka yang kedua ini sungguh betapa rusaknya pendalilan mereka. Betapa bodohnya pendalilan mereka dengan ayat tersebut. Fa inna ja'ala idza kana mana khalaqa yata'adda ila maf'ulin wahid. Mereka menganggap bahwa ayat tadi bermaksud Allah menjadikan Quran. Berarti Allah menciptakan Al-Quran katanya. Kalimat ja'ala ditafsirkan oleh Mu'tazilah maknanya khalaqa. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Kami telah menjadikan Quran berbahasa Arab. Kata mereka berarti maknanya kami telah menciptakan Al-Quran berbahasa Arab. Berarti Al-Quran makhluk. Allah dalam ayat ini katanya. Ini justru lebih bodoh lagi dari yang pertama. Alasan mereka yang kedua ini menunjukkan bagaimana mereka ini sangat bodohnya dan alasannya sungguh sangat rusaknya. Maaf sada. istidlal. Sungguh betapa rusaknya pendalilan mereka. Yang mengatakan kalimat ja'ala maknanya adalah khalaqo. Padahal kalau khalaqo semua pakar-pakar bahasa Arab ngerti bahwa khalaqau itu ya ta'adda ila maf'ulin wahid. Sedangkan ja'ala ta'adda ila maf'ulain. Apakah sama antara keduanya? Yang membutuhkan satu maf'ul dan yang membutuhkan dua maf'ul. Allah Subhanahu wa taala khalaqal arda was samawat. Khalaqal arda menciptakan bumi selesai. Maf'ulnya satu. Khalaqa ard. Maka ard adalah makhluk Allah SWT. Tetapi kalimat ja'ala yata'adda ila maf'ulain. Ja'ala Allah Qur'anan Arabian. Allah menjadikan Quran menjadi bahasa Arab. Quran dan Arabian. Dua maf'ulnya. Allah ta'ala seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ja'ala dhulumati wan nur. Allah jadikan kegelapan dan cahaya. <laughs> Ini juga maf'ul. <laughs> Dari kalimat, Ja'ala dhulumat wan nur. Demikian pula, Ja'alna minal ma'i kulla shay. <laughs> Itu juga maknanya khalaqa. Subhanallah. Betapa cerdasnya beliau. Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Bahwa kalimat ja'ala memang kadang-kadang bermakna khalaqa. Tetapi apa ciri-cirinya? Kalau ja'ala yang satu bermana khalaqa dan ja'ala yang satu maknanya menjadikan ini menjadi itu. Hah? Perbedaannya kalau sedang bermakna khalaqa maf'ulnya satu. Allah khalaqal arba atau mengatakan ja'alal arba. Allah menjadikan bumi. Berarti menciptakan. Tapi kalau Allah menjadikan bumi sebagai hamparan itu mana ja'ala. Dijadikannya bumi sebagai hamparan. Bukan maknanya menciptakan bumi. Tetapi menjadikan bumi sebagai hamparan. Wa qawluhu ta'ala ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا Wa idza ta'adda ila maf'ulain lam yakun bima'na khalaqa. Kalau maf'ulnya satu, berarti maknanya ja'ala menjadikan ini menjadi itu. Um, maknanya menciptakan. Kalau maf'ulnya satu. Tetapi kalau maf'ulnya dua, menjadikan ini sebagai itu, maka bukan maknanya penciptaan. Tetapi maknanya adalah menjadikan. Sebagaimana dikatakan, وَلَا تَنْقُدُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا Lihat ayatnya. Jangan batalkan sumpah-sumpah kalian setelah kalian tekankan, tegaskan. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا Padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai jaminan kalian. Ini kalimat ja'ala. Hati-hati. Saya tanyakan pada Mu'tazilah, apakah makna ja'ala dalam ayat ini menciptakan? itu manusia yang paling dungu, paling gila. Kenapa? Karena yang maf'ulnya adalah lafzul jalalah Allah. Ja'altumullah. Kalian menjadikan Allah. Berarti kalian menciptakan Allah? Astagfirullahaladzim. Jelas bukan. Kenapa? Karena ini maf'ulnya dua. Ja'altumullah alaikum kafilan. Kalian menjadikan Allah sebagai kafil. Makna ayat ini berarti jangan batalkan sumpah-sumpah kalian. Padahal kalian sudah menjadikan Allah sebagai jaminan kalian. Menjadikan Allah sebagai jaminan kalian. Apakah maknanya menciptakan? Jelas bukan. Bukan menciptakan maknanya. Kalau maknanya menciptakan, astagfirullah. Mustahil, sangat mustahil. Tidak mungkin. Dan itu kegilaan kedunguan. Berarti ja'ala. Kalau membutuhkan dua maf'ul, menjadikan ini menjadi itu, maka itu maknanya bukan kholaqa. Kembali. Kembali terlihat kebodohan Mu'tazilah memakai kalimat inna ja'alna al-qur'ana arabiyan inna ja'alnahu qur'anan Arabian. kami menjadikannya sebagai Quran yang bahasa Arab kami menjadikannya sebagai Quran bahasa Arab berapa maf'ul menjadikan ini menjadi Quran yang berbahasa Arab menjadikan ucapannya sebagai Quran berbahasa Arab apakah mana menjadikan itu menciptakan kalau kalian mengatakan ya bagaimana dengan ayat ini جَعَلْتُمُ اللَّهَ 'alaikum kafila. Kalian telah menjadikan Allah sebagai jaminan kalian. Mengerikan sekali kalau kamu mengatakan makna ja'ala itu khalaqa secara mutlak. Tidak. Makna ja'ala kadang bermakna khalaqa kalau membutuhkan satu maf'ul. Tetapi dia bukan bermakna khalaqa kalau di sana ada dua maf'ul menjadikan ini menjadi itu atau ini menjadikan sebagai itu. Itu maknanya dijadikan kita menjadikan Allah sebagai jaminan kita ketika kita menyatakan wallahi demi Allah. Kita menjadikan Allah sebagai jaminan, bukan menciptakan. Alhamdulillah. Jelas Insya Allah. Demikian pula dikatakan wala taj'alullaha urbatan liaimanikum. Jangan kalian jadikan Allah sebagai bahan sumpah-sumpah kalian. Ini juga sama, bukan mananya menciptakan. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Mereka-mereka yang menjadikan Quran sebagai 'idhin, sebagai sesuatu yang ditolak atau sesuatu yang ditentang. Baik. Ini juga sama, bukan bermakna khalaqa. Bukan berarti mereka menciptakan Al-Qur'an, bukan. Tetapi mereka menjadikan Quran sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan penentangan. Atau ayat lain, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik Jangan kalian menjadikan tangan kalian terbelenggu di leher kalian. Ya, ini jangan jadikan tangan kalian terbelenggu di leher kalian. Ya, ini bakhil. Jangan. Apakah maknanya? Jangan kalian menciptakan tangan kalian di leher kalian. Itu kebodohan. Kebodohan terhadap bahasa Arab dan kebodohan terhadap agama Allah SWT dan kebodohan terhadap tafsir Al-Qur'an. Demikian pula dikatakan dalam ayat lain, la wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Jangan menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Wa qala ta'ala wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu hamba-hamba Allah dijadikannya sebagai inasan, sebagai anak-anak perempuan Allah. lihat. Apakah makna ja'alu di sini menciptakan? Yang berarti kalau diterjemahkan mereka menciptakan malaikat-malaikat. Itu kebodohan yang sangat nyata. Kebodohan yang sangat jelas. Kalau menafsirkan ja'alu dengan khalaqu wa khalaqul malaikata dan mereka menciptakan malaikat-malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah. Jelas bukan. Maknanya bukan mereka menciptakan malaikat, tetapi mereka menjadikan malaikat-malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Jadi mereka meyakini malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ini keyakinan musyrikin, keyakinan sesat musyrik, sekafir-kafirnya mereka tidak mengatakan kalau mereka itu menciptakan malaikat, tidak. Sekafir-kafirnya musyrikin tidak menyatakan bahwa kami menciptakan malaikat. Tidak. Mereka hanya berkata, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Aku akan meminta dan berdoa pada malaikat karena malaikat itu anak-anak Allah Subhanahu wa taala kata mereka. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadullah, ibadur rahman inatha." Mereka menjadikan para malaikat yang sesungguhnya mereka itu hamba-hamba Allah, mereka jadikan sebagai anak-anak perempuan Allah wa nadairuhu Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Kalimat ja'ala yang membutuhkan dua maf'ul. Menjadikan ini menjadi begini. Mereka sampai-sampai menyatakan dengan kalimat-kalimat yang bodoh seperti itu sehingga menafsirkan inna ja'alnahu qur'anan arabian Allah menciptakan Al-Qur'an katanya berarti Qur'an makhluk Imam memang bodoh beneran. Wah mungkin juga bodoh-bodohan. Berpura-pura bodoh. Wa in kunta la tadri fatilka musibatun. Wa in kunta tadri fal musibatu a'wam. Lihat. Hum baina syai'aini ahlahuma mur. Mereka di antara dua perkara yang paling manisnya pahit. Ima kalian tahu Waimah tidak tahu. Kalau tidak tahu, sudah bodoh, sudah jelas. Kamu jelek. In kunta la tadri fatilka musibah. Kalau engkau tidak tahu makna ja'ala itu bukan khalaqa kalau membutuhkan dua maf'ul. Kalau kamu la tadri fatilka musibah. Itu musibah. Enggak tahu kok ngomong. Itu musibah. Ngomong tanpa ilmu. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Tetapi kalau kamu tahu maka musibahnya lebih besar lagi. Kenapa lebih besar lagi? Sudah tahu tetapi mereka memutar fakta yang mereka sudah ketahui. Pura-pura bodoh. Ini pengkhianat namanya. Mereka tahu dalam hati kecil mereka karena mereka orang-orang Arab. Mereka mengerti bahasa Arab. Maka mereka tahu kalau ini maknanya bukan khalaqah. Tapi yang penting bisa ada hujah. Yang penting bisa bela diri. Kemudian ditunjukkan kepada kaum muslimin. Ini kalimat ja'ala maknanya khalaqa. Berarti orang ini pengkhianat lebih jelek lagi. Bodoh jelek tetapi pura-pura bodoh lebih jelek lagi. Maka dikatakan baina syai'aini ahlahuma mur. Mereka antara dua perkara yang paling manisnya pahit. Yang paling ringannya tetap pahit. Mana paling ringannya? Bodoh. Itu paling ringan. ya ini mereka bodoh itu adalah bukan tuduhan yang jelek bagi mereka. Itu yang paling ringan dari kejelekan mereka. Mereka bodoh. Tetapi yang lebih parah lagi, yang lebih jelek lagi, mereka sudah tahu, tetapi mereka memutarbalikkan fakta. Mereka sudah ngerti, tapi mereka menipu kaum muslimin. Maka ini sungguh pengkhianat. Ini pengkhianat agama, dan ini lebih mengerikan. kembali kepada kitab kita. Wa ma afsada istidlaluhum ta'ala نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة إلى آخر الآية Mereka beralasan lagi dengan alasan yang ketiga. Dengan ayat Allah SWT. Nudiya min syati'il wadil ayman. Dipanggil Musa dari pinggir lembah Aiman yang di tempat yang diberkahi dari pohon dari sebuah pohon. Ala al kalam khalaqahu Allah taala fi syajarah fasami'a Musa minha. Kata Mu'tazilah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ucapan kepada Musa melalui pohon. Allah ciptakan pembicaraan tadi pada pohon. Pohon itu yang bersuara dan Musa mendengarkan dari pohon. Berarti makhluk katanya. Ini kebodohan berikutnya dari Mu'tazilah. Wa'amu amma qabla hadhil kalimah wa ma ba'da Mereka buta atau pura-pura buta. Mereka dalam keadaan bodoh atau pura-pura bodoh terhadap ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Tidak perlu bantahan panjang lebar, cukup dengan satu kalimat. Baca oleh kalian ayat sebelumnya dan baca oleh kalian ayat sesudahnya selesai. Itu membantah kalian sendiri. Fa inna Allah Ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala berkata, "Falamma ataha nudiya min syati'il aymani." Ketika Musa sampai kepadanya, ini kepada pohon tersebut, nudiya min syati'il wadi'il ayman. Dipanggil Musa dari arah sisi wadi sebelah kanan. Wanida'u huwal kalam min bu'd Wahai Mu'tazilah, apakah kalian tidak mengerti bahasa Arab? Bahwa kalimat nida adalah panggilan dari jarak jauh. Nudia dipanggil, diseru. Itu adalah kalam min bu'din. Panggilan dari jauh. Fasami'a Musa nida min hafatil wadi. Berarti Musa mendengarkan suara tadi dari ujung-ujung wadi, dari jauh. Dari seluruh penjuru lembah tersebut. Subhanallah. Dari penjuru-penjuru lembah sebelah kanan terdengar suara. Innani anallah. Thumma qala. Kemudian ayat berikutnya berkata lagi. Fil buqatil mubarakati syajarati Ay anna nida kana fil buqatil mubarakat min inda syajarah. Kama yakul sami'tu kalam zaid minal bait. Ya, ini kemudian ayat berikutnya mengatakan dari tempat yang diberkahi, di sisi pohon yang diberkahi. Ya, ini terdengarnya panggilan tadi dari tempat itu. Bukan suaranya dari tempat itu ya Ya ini Musa mendekati pohon itu, ketika sampai di pohon tersebut, maka terdengar suara dari ujung-ujung Wadil Aiman. Masa nggak baca? Masa nggak baca ayatnya? Nudia min syati'il wadil aiman dipanggil diseru dari penjuru dari ujung lembah yang sebelah kanan Nudia itu panggilan dari jarak jauh, bukan dari pohon tersebut. Kalau dari pohon tersebut dekat, tidak jauh namanya. Ikhwan ibn a'azakumullah pun dikatakan fil buqatil mubarakah di tempat yang diberkahi di sisi pohon Nabi Musanya mendengarkan panggilan tersebut di sisi pohon di lembah yang mulia di lembah Tur. Ai anna nida kana fil buqatil mubarakan min 'inda syajarah kama yaqulu sebagaimana seorang berkata sami'tu kalama Zaid min al-bait aku dengar ucapan Zaid dari rumah itu aku mendengar suara Zaid dari tempat tersebut. Yakunu al bait la libtida'il ghayah, bukan maknanya dari rumah itu keluar suara, bukan. Aku mendengar dari arah rumah itu. La annal bait huwa mutakallim, bukan rumah itu yang berbicara. Masa kayak gini aja harus diajari wahai Mu'tazilah. Kalau ada orang berkata, aku mendengar dari arah rumah itu suara-suara. Apakah maknanya rumah itu berbicara? Kalau ada orang yang memahami seperti ini masuk ke rumah sakit jiwa. Eh, oh, rumah itu bisa bicara ya? Oh, masuk, masuk, masuk itu. Masuk, masuk kamu. Eh, antarkan ke rumah sakit jiwa, orang ini gila. Eh, saya mendengar suara-suara dari arah rumah itu kok tiba-tiba dia menyatakan bu berarti rumah berbicara. Sama ketika Allah katakan bahwa Musa ketika mendekati arah pohon tersebut terdengar panggilan dari seluruh penjuru wadi. Suara. Berarti pohon itu berbicara. Masuk. Antarkan ke rumah sakit. Orang ini gila. Ikhwan ibn muslimin yang saya hormati. Lakanati syajarah yal qailah. Kalau memang menurut kamu suara itu dari pohon dan pohon itu yang berbicara, bagaimana dengan ayat berikutnya? Baca teruskan. Lanjutkan ayatnya ya Mu'tazilah. Ayatnya berikutnya berkata, "Ya Musa, innani anallah." Dalam ayat lain, "Innani anallahu rabbul alamin." Wahai Musa, akulah Allah. Apakah pohon itu mengatakan dirinya adalah Allah? Kembali. Kembali tafsir mereka menjadi tafsir yang kontradiksi dengan ayat yang berikutnya. Tafsir yang batil yang akhirnya bertentangan dengan ayat berikutnya. Karena kalimat tadi berbunyi, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Rabbul Alamin. Masa pohon mengatakan aku Rabbul Alamin? Jelas tidak mungkin. Wahal qala ini anallahu rabbul alamin, ghairu rabbul alamin. Apakah mungkin berkata, aku adalah rabbul alamin yang ternyata bukan Allah yang berbicara, tapi pohon? Walau kana hadzal kalam bada min ghairillahi lakana qaulu fir'aun ana rabbukum la'ala sidqan. Kalau saja bisa makhluk <laughs> dipinjam oleh Allah untuk mengatakan aku adalah Allah. Kalau boleh maka niscaya Fir'aun juga bisa dibenarkan. Jangan-jangan Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la. Aku Rob kalian yang paling tinggi. Jangan-jangan Allah sedang memakai Fir'aun untuk mengatakan ana rabbukumul a'la. Hah? muslimin yang Jelas itu keyakinan batil. Menunjukkan sesatnya mu'tazilah dan bejatnya adab dan akhlak mu'tazilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Id kullu minal kalamaini indahum makhluk. Karena menurut mereka, ucapan yang diucapkan kepada Musa, innani anallah, makhluk. Dan ucapan yang diucapkan oleh Fir'aun, ana rabbukumul a'la, sama-sama makhluk. Yang ini dari pohon, yang ini dari manusia. Kira-kira lebih mulia mana pohon dengan manusia? Lebih pantas mana pohon dengan manusia? Kalau kamu mengatakan demikian, maka sungguh lebih pantas Fir'aun menyatakan anak rabbukum la'ala daripada pohon. وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون mereka membalas menjawab tetapi jawaban mereka bantahan mereka menunjukkan kebodohan yang lebih bodoh lagi apa kata mereka oh beda ucapan dari pohon tadi dan ucapan dari Fir'aun beda kalau pohon itu adalah ucapan tadi Allah menciptakan ucapan itu pada pohon. Kalau Fir'aun, Fir'aun sendiri yang menciptakan pembicaraan itu. Astagfirullah. Berarti Fir'aun yang menciptakan. Kembali. Menunjukkan kebodohan mereka. Emang Fir'aun siapa yang menciptakan? Allah. Emang kemampuan Fir'aun untuk berbicara siapa yang menciptakan? Allah. Seluruh makhluk dan seluruh pembicaraan mereka diciptakan oleh Allah. Seluruh makhluk dan seluruh apa yang ada pada mereka, pendengarannya, penciptaannya, penglihatannya, semua punya makhluk ciptaan Allah. Maka ucapan mereka juga diciptakan oleh Allah. Perbuatan mereka juga diciptakan oleh Allah. Khaliqu kulli syaih. Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau ini ciptaan Allah, ini ciptaan Fir'aun. Berarti Allah dan Fir'aun sama-sama menciptakan. Astagfirullahaladzim lebih bejat lagi. lihat. Menunjukkan betapa Mu'tazilut sangat sesatnya. Betapa Mu'tazilah sangat bodohnya. Faharrafu wa baddalu wa ataqadu khaliqan ghairallah. Berarti mereka sudah mentahrif, mengganti-ganti kalimat, merubah-rubah ayat, ditambah lagi mereka meyakini ada pencipta lain selain Allah. Allah menciptakan pembicaraan pada pohon dan Fir'aun menciptakan pembicaraannya sendiri. Berarti ada dua pencipta, Masya Allah. Sudah mentahrif, mengganti ayat, menyeret-nyeret maknanya kepada makna batil, ditambah meyakini adanya pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa saya kalam ala mas'alat af'al al-ibad.